الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نواصل ما كنا بدأناه قبل الصلاة وكنا توقفنا عند أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الصحابي الجليل الذي كان يعرف بحبر هذه الأمة وترجمان القرآن بل حبرها وبحرها عالم من علماء الصحابة فاز ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا له في هذا الباب فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان من أعلم أصحاب رسول الله يقول في الآية الكريمة يوم تبيض وجوه وتشد وجوه قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة فاتباع منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة معناه الالتزام بالاصول التي كانوا عليها باصول الاعتقاد التي كانوا عليها لما تركهم النبي عليه الصلاه والسلام وقد قال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما غيروا ولا بدلوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala lalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang mengikutinya. Lalu beliau mengatakan kita melanjutkan kembali apa yang telah kita memulai dalam pembahasannya sebelum salat. Dan kita terhenti pada asar riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah sahabat yang mulia ini yang dikenal dengan gelar hadru hadhil ummah ulama'nya umat ini dan dikenal sebagai turjumanul quran penafsir al-quranul karim beliau adalah ulama umat ini dan lautan ilmunya umat ini Beliau adalah salah seorang di antara ulama dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meraih kemuliaan tersebut disebabkan keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mendoakan beliau dalam perkara ini di mana beliau mengatakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agama ini dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Maka beliau termasuk di antara sahabat yang paling mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan dan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh pada hari-hari di saat menghitamnya sebagian wajah dan memutihnya sebagian wajah yang lain kata beliau memutihnya wajah-wajah ahlus sunnati wal jamaah dan menghitamnya wajah-wajah ahlul bid'ah dan perpecahan maka mengikuti manhaj al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah komitmen untuk berjalan di atas prinsip-prinsip yang telah menjadi pijakan dan keyakinan para sahabat tersebut dalam permasalahan-permasalahan akidah yang menjadi keyakinan mereka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan umat ini dan beliau mengatakan Tarabtukum ala mithlil bayda aku telah tinggalkan kalian di atas hujjah yang putih hujjah yang jernih malamnya seperti siangnya tidaklah seseorang menyimpang darinya melainkan dia akan binasa maka mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sama sekali tidak melakukan perubahan di dalam agama ini. Nabi النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فارق هذه الدنيا إلا بعد أن أكمل الله جل وعلا له هذا الدين وأتم عليه النعمة أنزل عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت, ورضيت لكم الإسلام دينا فدين الله تبارك وتعالى الذي لا نجاة لنا إلا بالتمسك به التمسك الصحيح الذي كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تمسكوا بالكتاب والسنه على الفهم السليم والسديد الذي به تكون النجاه النجاة في الدنيا ويوم القيامة Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan dunia ini melainkan setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agamanya dan mencukupkan kepadanya nikmatnya di mana Allah Azza wa Jal menurunkan kepada umat ini firman Allah Jalla wa Ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan pada hari ini aku telah sempurnakan agama ini untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian maka agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan berpegang teguh dengannya berpegang teguh dengan cara yang benar yang telah menjadi pijakan dan keyakinan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka telah komitmen dan berpegang teguh dengan kitabullah Allah dan sunnah di atas pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus yang dengannya mereka meraih keselamatan hidup di dunia, demikian pula pada hari kiamat. اتباع منهجهم او اتباع منهج سلف هذه الامه رحمه الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين قلنا في التمسك اولا بالاصول التي كانوا عليها واولها تحقيق الايمان كما حققه الصحابه رضي الله تعالى عنهم لقوله تبارك وتعالى فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا maka mengikuti manhaj para sahabat yaitu mengikuti manhaj pendahulu umat ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada mereka dan telah kita sebutkan bahwa dalam berpegang teguh pertama kali adalah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dan keyakinan yang telah diyakini oleh mereka yang pertama adalah mewujudkan iman di dalam diri diri kita. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mewujudkan iman itu dalam diri diri mereka. Dalam firman Allah Jalla wa Ala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman seperti keimanannya kalian para sahabat, maka sungguh mereka berjalan di atas hidayah. الإيمان هو الأصل الأول من أصول الاعتقاد. الإيمان الذي يجب أن نعتقده باعتقاد الصحابة أن نعتقد أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وأنه يزيد وينقص يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته maka keimanan yang ini adalah merupakan prinsip yang pertama yang termasuk di antara prinsip-prinsip akidah dan keyakinan yaitu beriman yang wajib untuk engkau yakini berdasarkan keimanannya para sahabat Nabi bahwa iman itu adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan dan beramal dengan anggota tubuh kita. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan perbuatan kemaksiatan. فأهله الحق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان على عقيدتهم وانتهج نهجهم يعتقدون هذا يعتقدون أنه تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح وأن الإيمان داخل وأن الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان خلافا لمن خالف في هذا الباب من المرجئة الذين أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان وادعوا أن إيمان أفضل أفضل واحد من هذه الأمة كإيمان أفجرها نعوذ بالله قالوا أن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان وكغيرهم من الطرف الآخر من الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوا من الإيمان من اقترف الذنوب والآثام الخوارج يعتقدون أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإيمان كافر خالد مخلد في النار نعوذ بالله جل وعلا من الضلال maka orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang berjalan di atas prinsip dan keyakinan mereka. Mereka senantiasa meyakini bahwa iman itu adalah pembenaran di dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Dan mereka meyakini bahwa amalan-amalan itu termasuk dalam definisi iman, hakikat iman. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh kelompok al-murji'ah. Kelompok murji'ah yang berkeyakinan bahwa amalan itu tidak termasuk di dalam definisi iman. Dan mereka meyakini atau mereka mengklaim bahwasanya imannya orang yang paling mulia dari kalangan umat ini sama tingkatannya dengan keimanan orang yang paling berbuat maksiat dan yang paling fajir dari kalangan umat ini. Dan mereka mengatakan bahwa amalan itu tidak termasuk dalam hakikat iman dan definisi iman. Maka mereka telah meninggalkan apa yang telah menjadi keyakinan dari para pendahulu umat ini Lalu yang menyelisihi dari sisi yang lain yang berbeda adalah kelompok Khawarij dan juga kelompok Mu'tazilah. Mereka mengeluarkan dari iman seseorang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan pelanggaran di mana mereka meyakini bahwa apabila seorang melakukan dosa besar maka dia hukumnya kafir keluar dari Islam dan hukumnya di akhirat dia akan dikekalkan di dalam neraka. الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يضيع إيمانكم هذه الآية نزلت في حق أصحاب رسول الله لما أمر الله جل وعلا بتحويل القبلة من بيت المقدس الى بيته الحرام خاض بعضهم في من صلى الى بيت المقدس وان الله جل وعلا ضيع هذه الاعمال فانزل الله تبارك وتعالى ان الله لا يضيع ايمانكم فسمى الاعمال إيمانا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح الإيمان بضع وست الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق wal haya'u syu'batun minal iman. Maka amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu termasuk di dalam hakikat dan definisi iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jal tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian. Ayat ini turun itu berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelum terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis lalu dipindahkan ke Al-Baitul Haram. Lalu sebagian mereka meninggal sebelum terjadinya perpindahan kiblat tersebut. Maka sebagian para sahabat membicarakan tentang saudara-saudara mereka yang mereka telah meninggal dalam keadaan mereka belum sempat mengerjakan salat ke Al-Baitul Haram dan mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyia-nyiakan iman mereka. Yang dimaksud iman yaitu salatnya mereka ketika menghadap Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini bahwa Allah Azza wa Jal tidaklah menyanyiakan keimanan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan dan menyebut amalan mereka yaitu salat mereka dengan sebutan iman yang menunjukkan bahwa amalan seseorang itu termasuk dalam definisi iman. Demikian pula yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah bahwa iman itu 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih yang tertinggi dari cabang keimanan adalah kalimat la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan dan sifat malu termasuk dari salah satu cabang keimanan. فأعلى هذه الشعب كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهي اعتقاد بالقلب قال وأدناها يعني أدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل من الأعمال أن تزيل ما يؤذي إخوانك المسلمين من طريقهم جعله النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان ثم قال والحياء وهي خصلة من الخصال وخلق من الأخلاق الكريمة بل هو الخلق الذي ميز الله جل وعلا به أهل الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام لكل أمة خلق وخلق الإسلام الحياء maka disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa cabang keimanan yang tertinggi adalah kalimat tauhid. yaitu kalimat la ilaha illallah dan ini adalah merupakan bentuk keyakinan di dalam hati seseorang ketika dia mengucapkannya dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan ini termasuk perbuatan amalan dari amalan-amalan saleh ketika engkau menghilangkan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin di perjalanan mereka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai bagian dari iman lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al haya'u syu'batun minal iman dan sifat malu itu adalah merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan sifat malu adalah merupakan sebuah perangai satu akhlak dari akhlak-akhlak yang mulia di mana akhlak tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebuah keistimewaan bagi kaum muslimin yang membedakan kaum muslimin dari selain mereka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli ummatin khuluq wa khuluqul islam al haya bahwa setiap umat mereka memiliki akhlak adapun akhlaknya Islam adalah rasa malu يعتقدون كذلك أن الإيمان يزيد يزيد بالطاعة كلما تقرب المؤمن إلى ربه بطاعة من الطاعات زاد إيمانه لقوله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهذا أصل من الأصول في هذا الباب كما يعتقدون أنه ينقص بالطاعة كلما أنه ينقص بالمعصية كلما وقع المسلم في معصية الله كلما نقص إيمانه نسأل الله العفو والعافية mereka meyakini bahwa iman itu bertambah dan juga berkurang. Iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan. Semakin seorang mukmin itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan satu ketaatan, maka semakin bertambah pula keimanannya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana dan apabila dilantunkan dan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka hal itu menambah keimanan pada diri mereka maka ini adalah merupakan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip agama dalam perkara ini. Sebagaimana mereka juga meyakini bahwa iman itu bisa berkurang dengan perbuatan kemaksiatan setiap kali seorang muslim terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan maka di saat itu pula berkurang keimanannya يعتقدون أن الإيمان بالله لا يتحقق إلا إذا وحد المسلم ربه التوحيد الخالص وحده في ربوبيته ووحده في أسمائه وصفاته وهذا التوحيد العلمي ووحده في ألوهيته وفي عبادته في ربوبيته أن يعتقد أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله جل وعلا الذي بيده الأمر كله وهو القاهر فوق عباده وأن يوحده في أسمائه وصفاته يعتقد ما اعتقد الصحابة ويثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل أو تشبيه يعتقد أن لله أسماء تسمى بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعتقد أنه متصف بصفات الكمال كلها منزه عن النقائص جميعها يثبت ما أثبت الله لنفسه من هذه الصفات كلها ولا يعطل صفة من صفاته ولا يؤول صفة من صفاته ولا يشبه صفة من صفاته بالمخلوقين لقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم mereka meyakini bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terwujud kecuali apabila seorang muslim mentauhidkan Allah Jalla wa ala dengan tauhid yang murni dia mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam rububiyahnya dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya yang ini disebut tauhid yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Sebagaimana dia juga mentauhidkan Allah Jalla wa'ala di dalam uluhiyahnya dan di dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Yang dimaksud tauhidur rububiyah yaitu meyakini bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jal yang memiliki segala sesuatu. Dialah Allah Azza wa Jal yang maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Sebagaimana dia mentauhidkan Allah Jalla wa ala terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, maka dia meyakini seperti para sahabat meyakini. Dia menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa ala terhadap dirinya dari sifat-sifatnya tanpa dia melakukan penakwilan, melakukan perubahan dari makna yang sebenarnya tanpa dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan tanpa dia mengingkari dan menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki nama-nama yang itu adalah merupakan nama-nama yang sempurna. Allah Jalla wa ala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Azza wa Jal memiliki al asma al husna maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut sebagaimana dia juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang dijauhkan dari berbagai aib dan berbagai hal-hal yang kurang maka dia tidak mengingkari sifat Allah dan dia tidak merubah sifat Allah dari makna yang sebenarnya dan dia tidak menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya berdasarkan firman Allah Jalla wa ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir bahwa tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun Allah Jalla wa ala Maha mendengar lagi Maha melihat وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل أرسل الرسل لأجل هذا التوحيد ما من رسول أرسله الله جل وعلا إلى قومه إلا دعاهم إليه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لأن توحيد الربوبية كان أهل الجاهلية يعتقدونه في الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله dan demikian pula yang berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah yaitu tauhid ibadah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Dengan tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasulnya. Dan dengan tauhid inilah setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka senantiasa mengajak umatnya untuk menegakkan tauhid uluhiyah ini. Setiap dari kalangan rasul mereka mengatakan kepada umatnya, "Ya qaumi ibudullah ma min ilahin ghairu wahai kaumku hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah kalian tidak memiliki sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala adapun tauhid rububiyah yaitu tauhid yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta sebagai pemberi rezeki dan yang lainnya ini diyakini oleh orang-orang musyrikin dahulu Mereka meyakini tauhid tersebut di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Maka niscaya mereka menjawabnya, Allah. Wa haqiqatu al-ibadah wal uluhiyyah an la أن al-'abdu shay'an min al-'ibadat إلا لله وحده لا شريك له تحقيقا لقول الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين maka hakikat dari tauhid ibadah itu bahwa seorang hamba tidak diperbolehkan memalingkan satupun dari jenis-jenis ibadah melainkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tiada sekutu bagi Allah dalam ibadah tersebut. Sebagai bentuk perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." wa bidzalika umir wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tiada sekutu bagi Allah dan yang dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama yang berserah diri kepada Allah تبارك وتعالى هذا في تحقيق الشطر الأول من هذه الكلمة العظيمة من كلمة التوحيد التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة التي يجب على المسلمين جميعا أن يفقهوا معناها وأن يحققوا هذا المعنى كما حققه سلف هذه الأمة والشطر الثاني في توحيد الاتباع لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام بمعنى ألا نتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا نقدم على قوله قولا ولا على هديه هديا ناهيك أن نترك هديه وسنته لهدي غيره كائنا من كان كائنا من كان توحيد الاتباع أن تعتقد هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام maka ini merupakan pembuktian dan perwujudan dari syarat pertama dari syarat diterimanya sebuah amalan yaitu kalimat tauhid, kalimat yang agung yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam a'laha qaulu la ilaha illallah bahwa cabang keimanan tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah kalimat ini merupakan kalimat yang wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mewujudkan makna yang terkandung di dalamnya Kemudian syarat yang kedua dari syarat diterimanya satu amalan adalah tauhid al-ittiba'. Memurnikan sikap ittiba' seseorang, mengikuti seseorang ikutnya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan kita la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah ini mengandung tauhid al-ittiba' menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang berhak untuk diikuti apa yang beliau bawa. Maka kita tidaklah mengikuti kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mendahulukan ucapan seseorang di atas ucapan Nabi dan jangan kita mendahulukan bimbingan seseorang di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sampai meninggalkan bimbingannya. Apalagi sampai meninggalkan sunnahnya. Meninggalkan tuntunannya. Lalu kemudian mengikuti tuntutan yang lain. Tuntunan yang lain. Jangan kita melakukan dalam kondisi apapun. Maka tauhid al-ittiba' adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya dari manusia yang berhak untuk diikuti bimbingannya. Jadi sampai di sini dulu ya kawan. Insyaallah taala kita istirahat sejenak untuk menunggu azan lalu kemudian kita mengerjakan salat. Setelah salat insyaallah taala kita lanjutkan barakallahu fikum.